Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua pada hari ini. Allah begitu banyak memberikan limpahan karunia kepada kita, namun Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menghitungnya, melainkan kita hanya patut untuk mensyukurinya. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah spesial Idul Adha. Dan insya Allah dalam episode ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha Adha dan juga panggilan haji ala Nabi Muhammad yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan insya Allah juga pada episode ini kita akan membahas beberapa ayat suci yang terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 27, Al-Baqarah ayat 124 dan 260, surah Al-An'am ayat 76, surat As-Saffat -Saf, As ayat 37 dan juga surat Al-Maidah ayat 3 serengkapnya mengenai penjelasan ayat-ayat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita Bapak Quraish Syihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Senang sekali Pak saya diberikan kesempatan lagi ketemu dengan Bapak pada hari ini. Alhamdulillah. Gimana Pak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak burus tapi Pak ya. Masa. <laughs> Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir Majelis Taklim Nurul Jannah Kemayoran, Majelis Taklim Nur Jannah Cipete dan juga Majelis Taklim Aisyah Kebayoran Baru ya. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Langsung saja Pak, kita dengarkan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para pemirsa, ibu-ibu, kita akan bahas eh, persoalan haji Idul Adha dari sudut tuntunan Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang haji, tentang eh, korban. Tetapi tentunya kita tidak mungkin mengangkat itu semua apalagi merincinya. Satu hal yang perlu kita eh, ingat kembali bahwa ajaran Islam ini adalah eh, kelanjutan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Millata abikum Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai banyak keistimewaan. Sekian banyak sehingga Al-Quran menamai beliau umat. Umat itu kan banyak ya. Tapi satu orang dinamai umat, itu berarti dia menampung sekian banyak keistimewaan pada tokoh itu. Salah satu keistimewaannya itu adalah beliau membangun kembali Ka'bah. Kita tidak tahu beda pendapat ulama. Eh, Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim atau dibangun oleh Nabi Adam, kemudian hancur, maka dalam ayat 26 surah al-hajj di sini ada dinyatakan wa bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Renung-renungkanlah peristiwa ketika kami menunjukkan kepada Ibrahim tempatnya itu Ka'bah. Nah, di sini tempatnya Ka'bah. Maka beliau membersihkannya, beliau meninggikannya bersama putranya Ismail. Nah, setelah itu ini masih masa Nabi Ibrahim. Allah di sini di suratul Hajj 27 menyatakan wa adzim finnasi bil haji yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Wahai Ibrahim, kumandangkan azan, azannya kumandangkan. Ajak semua orang untuk pergi berhaji. Konon ketika itu Nabi Ibrahim berkata, suara saya nggak bisa sampai pada semua orang. Allah berfirman, pokoknya kamu ngomong saya yang sampaikan. Supaya mereka datang untuk melaksanakan haji. Mereka datang untuk melaksanakan haji, niscaya yang memenuhi panggilan ini akan datang dengan berjalan kaki. Dulu belum ada pesawat, yang ada dulu unta, atau mengendarai unta yang sampai di Mekah sudah kurus. Artinya dari jauh-jauh eh, kapan ini terjadi? Ini Nabi Ibrahim itu hidup eh, sekitar 1996 tahun sebelum Masehi. Jadi berarti 4000 tahun yang lalu. Ini dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim. Disitulah mulai ketika itu orang melaksanakan haji. Ini berlanjut nanti berlanjut sampai pada masa Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad tahun ke-6 Hijrah itu ada turun ayat wa atimul hajj wal umrah talillah Sempurnakan itu haji dan umrah demi karena Allah. Dalam konteks ibadah haji itulah kita menemukan korban korbannya Nabi Ibrahim lain ya tak korban kita yang diajarkan kepada kita lain juga tetapi intinya itu sama semua itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala dan semua itu mengandung nilai-nilai yang sama kita mau lihat sekarang kita lihat Nabi Ibrahim dulu kita lihat karena kita kan maunya contoh nih Nabi Ibrahim hajinya pun kita contoh Nabi Ibrahim Idul abhanya nanti juga kita contoh Nabi Ibrahim Abha itu adhiyah artinya menyembelih korban, hari raya korban. Nabi Ibrahim paling tidak punya tiga keistimewaan. Orang yang melaksanakan haji harus tiga-tiga ini dia cakup untuk sempurnanya hajinya. Yang pertama, Nabi Ibrahim menemukan Allah yang Maha Esa. Nanti di surat suratil An'am ada diuraikan bahwa dia melihat bintang, dia katakan ini Tuhanku. Setelah uh, uh, uh, eh, hilang bintangnya dari pandangan dia bilang tidak ini tidak wajar jadi Tuhan dia lihat bulan jadi ini yang lebih besar ini wajar dia bilang bulan tenggelam ah, tidak wajar jadi Tuhan dia lihat matahari dia kata oh tidak wajar ini sehingga dia katakan wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal kita juga baca kan itu di iya ya tak? Nah, saya mengarahkan wajah saya seluruh totalitas saya kepada Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah. Nabi Ibrahim menemukan Allah mengumandangkan keesaan Allah yang merupakan Tuhan seluruh alam. Kalau sebelum ini orang faham ada Tuhan tapi Tuhan suku, Tuhan bangsa. Itu yang pertama Nabi Ibrahim. Yang kedua, dia yakin betul ada hari kemudian. Dari mana dia yakin betul keistimewaan kedua Nabi Ibrahim apa itu bahwa dia bertanya kepada Tuhan minta wahai Tuhan bagaimana sih caranya kamu menghidupkan kembali yang sudah mati Sekala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mautah awalam tu'min kamu belum percaya sudah ya Allah tapi saya belum mantap hati saya maka ditunjukkanlah oleh Allah bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ambil empat ekor burung, cincang burung-burung itu, campur baurkan, kemudian letakkan di empat gunung yang berpisah, baru kamu panggil, semua berterbangan datang kembali itu Allah menghidupkan yang mati. Saya kira itu dulu ya. Kita lanjutkan yang ketiga kita ya, Pak ya. Baik kita akan lanjutkan penjelasan mengenai ayat-ayat berikutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi. Pemirsa terima kasih. Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah spesial Idul Adha. Ajaran Islam adalah kelanjutan dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim memiliki begitu banyak keistimewaan. Salah satunya adalah membangun Ka'bah. Tadi Pak Quraish sudah menjelaskan ada tiga keistimewaan lainnya. Salah satunya adalah menemukan Allah yang Maha Esa. Juga yakin adanya hari kemudian. Silakan dilanjutkan Pak ketiga. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam itu uh, uh, menyelamatkan kemanusiaan beliau beranggapan manusia ini semua sama. Bagaimana? Mari kita lihat melalui Nabi Ibrahim. Eh, sebelum masa beliau bahkan sudah masa beliau, seringkali manusia diberi sesaji. Eh, manusia merupakan sesaji untuk Tuhan. Di Mesir gadis cantik dibuang ke Nil. Di Irak bayi, di Meksiko eh, pemuka agama dan sebagainya. Ada yang berkata bahwa ini terlalu mahal kalau manusia. Mestinya yang lain saja. Allah mendebur. Hai Ibrahim sembelih anakmu. Ya sembelih ya. Sembelih. Ini arafil manami anni azbahuk. Tetapi begitu dia ini tukar Allah menukar itu dengan domba. Nanti korban ini di sini kita lihat. Kenapa? Allah ingin menyampaikan seperti ini. Hei, manusia itu tidak boleh dikorbankan. Tetapi kalau ada panggilan Tuhan, apapun walau mahal, kamu korbankan. Tapi prinsipnya jangan korbankan. Tuhan tidak mau manusia dikorbankan. Maka melalui Nabi Ibrahim, adat kebiasaan ini dihilangkan dan dimunculkanlah penghormatan, hak-hak dari setiap manusia. Nah, nanti kita lihat dalam ibadah haji. Nabi Ibrahim kan memenuhi ini tuntunan Allah semuanya. Itu sebabnya dalam ibadah haji kita berkata labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Bukan cuma panggilan ke sana. Semua yang kamu panggil saya istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Perkenankan panggilan Allah dan Rasulnya karena panggilannya itu mengajak kamu untuk hidup hidup dalam Tuhan. Itu sebabnya mari kita lihat nanti di haji kan ada ada eh, eh, ukuf di Arafah ya. ya. Pakaian sama semuanya. Pakaian-pakaian yang biasa kita pakai yang bisa menimbulkan eh, ini lebih istimewa dari yang lain, ini pangkatnya lebih tinggi yang eh, tidak ada yang boleh dipakai. Semua manusia sama. Dulu pada masa Nabi ada orang yang tidak mau wukuf di Arafah. Dia mau wukuf di Muzdalifah. Alasannya kami penduduk Mekah, kami istimewa adanya. Turun itu ayat, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Bertolaklah dari tempat orang-orang banyak bertolak. Orang banyak bertolak itu dari Arafah. Kenapa mau bertolak dari Musdalifah? Semua manusia sama. Semua harus mendapat penghormatan yang sama Semua harus mendapat kesempatan yang sama Haji seperti itu Nah, nanti kita akan lihat Kita akan lihat Eh, ada hari raya korban ya korban ya. kita dianjurkan menyembelih korban pada hari raya sampai tiga hari sesudahnya ayamut tasyrih bagus itu korban hendaknya dibagi-bagi ada buat kita fakulu minhu ambil deh sepertiga buat anda di rumah waat atimul awal wal ada orang yang tidak butuh dia tidak minta kasih juga dia ada orang yang minta, kasih juga dia itu sebabnya ada ulama berkata bagi tiga itu korban. Hmm. Sebagian buat kita, hmm. sebagian buat teman-teman yang boleh jadi orang kaya. Hmm. Orang mampu, tapi berikan juga kepada orang yang minta, orang yang tidak. Nah, dalam konteks ibadah haji ini, dalam konteks perayaan Idul Adha ini, ada ayat yang turun waktu Nabi sedang wukuf di Arafah. Ayat itu ayat suratul Maidah ayat 3. Antara lain dinyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Hari ini tanggal 9 Zulhijjah telah kusempurnakan buat kamu agamamu, telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kurelai Islam hmm. sebagai agama. Sudah kurelai penyerahan dirimu sebagai agama. Saya ingin jelaskan sedikit menyangkut yang terakhir ini. Allah itu banyak sekali anugerahnya pada kita. Banyak ya? Banyak. Tidak bisa terhitung. Betul. Okay. Orang baik itu balas budi. Iya. Iya. Kalau kita punya utang, kita harus datang. Kita harus bayar utang kita. Tapi kita tidak bisa balas utang kita. Jadi bagaimana caranya membalas ini? Allah berkata, saya sudah puas, saya sudah rela kalau kamu datang menyerahkan diri saja kepadaku. Seakan-akan Allah meminta kita, ya Allah, saya tidak bisa balas kau punya kebaikan. Saya punya utang budi padamu terlalu banyak tapi saya tidak mampu. Maka inilah saya, saya datang kepadamu. Kamu mau apakan saya terserah. Itu kan orang yang berutang begitu ya? ya. Jangan lari. Ah, kembali lagi talbiah. Ya Allah, aku perkenankan apapun yang kamu perintahkan pada saya. Walaupun itu sampai pada tingkat mengorbankan anak seperti halnya Nabi Ibrahim. Dan ingat itu anak satu-satunya loh. Iya. Anak yang sudah ditunggu lama sekali tidak itu al yauma akmaltu lakum dinakum yang terakhir yang saya ingin eh kita lihat di sini kita kan ada menyembelih binatang itu diingatkan la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah tidak menerima dagingnya darahnya yang terpencar yang diterimanya itu takwa kamu bisa jadi ada satu orang menyembelih kerbau. Ada satu orang menyembelih kambing. Iya. Boleh jadi yang menyembelih kambing pahalanya lebih banyak dari yang menyembelih kerbau. Karena tidak dilihat dari hmm. dari Yang kedua, yang saya ingin garis bawahi di sini dalam konteks kita merayakan Idul Adha. Eh, begini. Ibadah di dalam Islam itu selalu punya kaitan dengan eh, eh, eh, masyarakat, dengan orang lain. Salat itu substansinya mohon pada Allah, sedang Allah berfirman, saya tidak kasih kamu bantuan kecuali kalau kamu bantu orang lain. Ara'aita alladhi miskin fawailun alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un coba lihat salat ada aspek sosialnya zakat sudah jelas ya puasa ada enggak aspek sosialnya ada zakat fitrahnya dan sebagainya haji ah ini dia korban semua tuntunan agama ibadah ritual sekalipun punya aspek sosial Kenapa? Sekali lagi kemanusiaan. Itu tadi yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Semua kita sama, semua kita butuh, semua kita bersaudara, maka bantulah saudara Anda sebelum dia meminta. Nah, wa qani'a wal mu'tar. Berikan orang yang eh, eh, tidak minta dan beri juga kepada yang minta. Itu yang itu itu inti daripada perayaan eh, Idul Adha dan itu inti daripada ibadah haji. Baik nanti kita lanjutkan Pak ya. Nah, nah. Semua manusia sama, Allah tidak membeda-bedakan. Allah hanya melihat iman dan takwa dari kita semua. Kita akan melanjutkan kembali ayat ini setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah spesial Idul Adha. Ibadah dalam Islam selalu berkaitan dengan masyarakat. Allah tidak akan membantu umatnya selama umatnya itu membantu sesamanya walau sesama itu tidak pernah meminta. Silakan dilanjutkan Pak Quraisy. Baik, kita kembali melihat eh, tuntunan Al-Qur'an dalam konteks eh, Idul Adha. Ada surah yang oleh sementara ulama difahami sebagai itu berbicara tentang eh, sholat idul adha dan korban. Surah itu termasuk surah yang pendek. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal Kami telah menganugerahkan kepadamu yang banyak. Banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, ditafsirkan oleh sementara ulama, lakukanlah salat Idul Adha. Wanhar sembelihlah korban. Itu menyembelih korban sebelum salat atau sudah salat? Sudah salat. Dasah kalau sebelum salat. Hmm. Nah, di sini fasalli li rabbika Salatlah, berdoalah pada Allah dan sebagainya, wanhar dan sembelihlah korban musuhmu yang membenci kamu tidak akan menyentuh kamu. Eh, dalam Islam ada dua hari raya. Ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri itu dinilai sebagai hari peletakan batu pertama ajaran Islam. Hmm. Kenapa? Di bulan Ramadan Al-Quran turun diletakkan selama 22 tahun ya toh silih berganti sementara ulama sekali lagi sementara ulama berkata bahwa ayat yang terakhir turun itu adalah yang di suratul maidah tiga itu Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini orang-orang kafir sudah berputus asa mau memurtadkan kamu. Jangan takut pada mereka. Takut saja pada saya hari ini telah kusempurnakan agamamu. Saya mau lihat apa perbedaan antara akmal itu dan itu. kusempurnakan dan kucukupkan. Saya akan beri ibu contoh kita ambil puasa karena itu di Quran itu yang di salah satu contoh yang bisa kita puasa itu tiap hari dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari Puasa Ramadan itu berapa banyak? 29 atau 30? Kalau ibu, saudara pemirsa, puasa selama 29 hari atau 30 hari, maka ketika itu kalau setiap hari puasanya benar, itu namanya sempurna puasanya. Tetapi kalau ada satu hari satu hari tidak dilakukan puasa, maka itu tidak sempurna puasa ya kan? Nah, yang kecil yang bahagian dari yang banyak kalau benar namanya cukup. Jadi ada orang yang puasa cuma cukup tapi tidak sempurna. Nah, agama ini sempurna. Tidak ada kekurangannya, salatnya, tuntunannya udah sempurna, hajinya udah sempurna, zakatnya udah sempurna. Itu agama kalau nikmat baru cukup nikmat baru sempurna kalau disertai dengan agama. Itu yang dimaksud oleh ayat kita. Baik, terima kasih Pak Kurais. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Hubungannya bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia. Setelah ini saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk memberikan tiga pertanyaan. Tapi sabar dulu, kami akan segera kembali setelah yang satu ini tentunya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Adha. Sesuai janji saya, saya akan berikan kesempatan tiga pertanyaan. Silakan siapa duluan Ibu? Jika seorang anak mampu untuk melaksanakan ibadah haji sedangkan orang tuanya belum berhaji, siapakah yang terlebih dahulu dihajikan, orang tuanya atau anaknya? Terima kasih. Terima kasih, Bu haji, eh, eh, kewajiban haji itu individual. Hmm. Dalam arti Allah menetapkan yang mampu itu yang haji. Anak yang mampu dia yang wajib haji. Orang tua tidak mampu, dia tidak wajib haji. Hmm. Ya kan? Nah, eh, kalau anak mau membantu orang tuanya, eh bisa saja dia bantu tetapi itu kan eh, mirip di pesawat gitu ya kalau ada eh, goncangan hmm. pakai alat bantu pernapasan hmm. bantu orang dulu atau diri dulu diri dulu, sudah udah wajib hmm. jadi biarlah anaknya pergi karena dia sudah mampu orang tuanya kalau ada kesempatan lain dia bisa bantu saya kira begitu. Jadi yang wajib kita dulu ya? Iya yang wajib, yang mampu yang dulu mampu. Begitu juga orang tua oh, Anak dulu deh, kamu dulu deh Enggak, dia yang wajib lebih dulu Ya hmm. kan? Jelas ya Bu ya? Silakan pertanyaan kedua Ibu Begini Pak e, Banyak orang yang setelah pulang dari haji Menceritakan bahwa gambaran amalan di dunia nanti diperlihatkan di sana Bagaimana pendapat Bapak? Enggak benar iya. Ya, ada memang banyak itu. Ada bahkan yang takut haji. Iya, gara itu ya, Itu. Ada yang berkata, "Oh, saya diinjak di sana karena itu." Terus ada yang ya karena dulu kamu senang injak orang di. <laughs> Tidak mungkin itu. Kita saja manusia, Bu. Kalau ada orang datang yang dengan tulus kepada kita, berkunjung ke rumah kita. Tidak mungkin kita akan ungkit-ungkit lagi kesalahannya yang lalu mengungkit aja tidak apalagi mukul dia apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang datang secara tulus disambutnya diberinya ini lupakan yang lalu selama kamu sudah datang memohon ampunanku jadi itu nggak benar itu ya kalau ada ya cuma kebetulan hmm. baik pertanyaan ketiga ibu silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Pak Ustadz saya mau bertanya uh, apa hukumnya orang yang tidak sholat tapi ia ikut korban terima kasih iya tidak sholat sekarang begini Bu kita bicara lebih umum ada yang wajib ada yang anjuran mestinya lakukan yang wajib dulu baru yang anjuran tetapi kalaupun dia melakukan anjuran, dia tidak melakukan yang wajib, maka dia berdosa karena tidak melakukan yang wajib. Mudah-mudahan dia dapat pahala karena melakukan ini. Tetapi itu itu enggak enggak klop dengan ini. Allah berfirman dalam satu hadis kudsi, amalan yang paling aku sukai itu adalah amalan yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu yang wajib atasnya. Ibu eh, katakanlah mengajar, wajib mengajar. Wajib juga eh, datang ke rumah temen. Yang mana yang lebih bagus dilakukan? Mengajar atau pergi ke rumah temen? Mengajar. Kalau dua-duanya bisa syukur, ya kan? Salat itu yang wajib, korban itu anjuran dan itu lambang. Korban itu sebenarnya sebagai lambang di samping dia membantu orang-orang yang butuh, di samping dia eh, eh, eh, eh, punya aspek sosial, dia juga melambangkan bahwa yang harus dibunuh itu sifat-sifat kebinatangan pada iya. diri manusia, iya. rakus mau menang hmm. sendiri hmm. eh, eh, eh, tidak mengendalikan eh, eh, ambillah sifat-sifat kebinataan kan bagaimana hmm. itu yang mesti dibunuh itu yang mesti dinyahkan karena itu kalau orang yang tidak mampu korban hmm. dia bisa berkorban dengan mengorbankan dengan membunuh mengenyahkan sifat-sifat kebinatangannya hmm. orang yang tidak bisa haji tidak bisa berkunjung ke rumah Allah undang Allah ke rumah Anda. Bagaimana itu mengundang Allah ke rumah kita? ya, kita salat, kita tahajud, kita ini bersihkan. Eh, begitu Islam jangan terlalu terikat dengan sesuatu. Saya kira begitu Bu ya. Baik, nanti saya akan berikan kesempatan lagi pada ibu-ibu untuk pertanyaan berikutnya ya. Pemirsa kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Adha. Baik, saya berikan kembali dua pertanyaan kesempatan pada ibu-ibu. Silakan ibu siapa dulu? Ada pendapat yang mengatakan bersedekah kepada tetangga yang sangat membutuhkan pahalanya sama dengan haji mabrur. Kalau kita lihat konteks eh, dalam hal ini negara kita, yang sangat-sangat membutuhkan. Bagaimana pendapat uh, atau pandangan Bapak mengenai haji dalam hal ini? Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya. Haji wajib bagi yang mampu. Ya kan? Zakat wajib bagi yang mampu. Sedekah anjuran, ya kan? Ya. Kita tidak bisa berkata cukup bersedekah tidak usah haji. ya. Karena haji kewajiban. Haji. Namun demikian seandainya dua hal yang hukumnya sama. Saya ambil contoh dalam konteks haji. Haji, haji sunnah. Haji sunnah sedekah sunnah yang mana yang lebih baik ya kan pada prinsipnya memberi dampak pada orang banyak itu lebih baik daripada memberi dampak pada diri sendiri haji sunnah sunnah loh bukan wajib itu dampaknya buat yang melaksanakan, Sedangkan sedekah itu dampaknya buat orang lain. Bisa-bisa. Orang lain itu apalagi yang butuh itu akan pahala yang didapatkan oleh yang memberinya bisa lebih banyak daripada kalau dia eh, sunnah. Eh, dulu ada seorang ulama sudah siap-siap Eh, Abdullah ibn Mubarak namanya. Dia berangkat dengan rombongan pergi haji. Di tengah jalan dia melihat ada seorang anak memungut seekor burung yang mati. Dia katakan stop, mari kita lihat itu anak. Dilihatnya itu anak, kenapa? Dia kami ini orang lapar, kami nggak ada makanan. Maka kami eh, ambil ini. Kata Abdullah ibnu Mubarak, kita tidak jadi pergi haji sunnah. Kasih semua buat dia. Jadi itu lebih asma Bu. Oke okay, Bu. Baik Ibu, silakan pertanyaan kedua Ibu. Pak Kurais, eh, bagaimana ciri-ciri haji yang makbrum dan eh, bagaimana pula mempertahankan kemakbruran ini? Terima kasih. Mabrur, apa sih artinya mabrur? Salah satu artinya ditepati kita waktu haji bagaikan berjanji pada Allah. Waktu eh, tawaf itu kita berjanji pada Allah. Ya Allah saya masuk dalam lingkunganmu. Saya janji. Habis janji kita cium hadar aswad ya itu bagaikan berjabat tangan. Ini kita berjanji udah. Kita sa'i itu bagaikan berjanji. Ya Allah, saya mau berusaha, usaha saya dari sofa dari yang suci. Saya kalau sudah berusaha semaksimal, saya akan puas dengan hasil usaha saya yang maksimal dan itu. Puas. Nah, kita waktu melontar itu berjanji, musuh saya itu setan, saya akan jadikan dia musuh seumur hidup. Nah, waktu pulang ditepati tidak janjinya bu. Kali ya, itu persoalannya. Dia mabrur, haji yang ditepati janji-janjinya, kalau selalu berada dalam lingkungan Allah. Kalau usahanya selalu yang suci. Kalau dia berusaha maksimal dan halal, lalu dia puas dengan hasil usahanya. Kalau dia menjadikan setan sebagai musuhnya, bukan cuma waktu di sana. Jadi ke, ke, itu tanda-tandanya. Jadi haji mabrur itu setelah pulang. Haji mabrur itu bukan haji yang sah saja. Dia haji yang sah, makna-maknanya diambil baru diterapkan dalam kehidupan Iya kan? Baik, silakan Pak Kures berikan kesimpulannya. Kesimpulannya kalau mungkin kita kita bisa memberi kesimpulan yang pertama bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil orang untuk pergi haji. Panggilan itu dari Allah Nabi Ibrahim yang sampaikan. Itu satu. Yang kedua, eh, eh, eh pelaksanaan ibadah haji itu bersumber dari pengamalan-pengamalan Nabi Ibrahim. Ya. Nah, dan itulah yang kita contohi ada tiga keistimewaan pokok Nabi Ibrahim yaitu percaya betul pada Allah pengatur pengendali alam raya yang kedua percaya betul ada hari kebangkitan dan yang ketiga percaya betul dan mengagungkan sekali kemanusiaan haji harus tercermin tiga hal itu yang ketiga kesimpulannya, pada waktu Nabi Haji turun ayat yang menyatakan agama ini telah disempurnakan Allah, nikmatnya sudah dicukupkan dan Allah rela keberagamaan seseorang apabila dia datang menghadap Allah menyerahkan dirinya kepadanya penyerahan diri itu antara lain tercermin bahwa ya Allah apa yang kamu perintahkan saya saya laksanakan apa yang kamu larang saya tinggalkan itu haji dan itu Idul Adha. Terakhir lagi satu, ibadah-ibadah dalam Islam punya aspek sosial. Karena itu bagi yang mampu dianjurkan untuk berkorban dan membagikan di samping untuk diri keluarga juga untuk orang-orang lain orang-orang yang minta atau yang tidak minta itu kesimpulannya Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya pemirsa demikianlah penjelasan mengenai surat-surat Al-Quran ayat-ayat suci Al-Quran yang telah memberikan kita kewajiban agar kita menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan salah satunya adalah pergi berhaji untuk itu segera berhaji jika kondisi memang memungkinkan dan juga telah kita dengarkan tentang keteladanan Nabi Ibrahim yang telah menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya dalam tafsir al spesial Idul Adha. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.